Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna نسألك علما نافعا وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا الأدب بالقرآن اللهم يا ربنا رزق أو ارزقنا الأدب مع القرآن واجعلنا من أهله اللهم يا ربنا علمنا التأويل اللهم يا ربنا فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اخسرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن واجعل القرآن لنا شفيعا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Para hadirin para pendengar, para pemirsa di dimanapun Anda berada, dan juga narasumber radioku yang nanti insya Allah akan menyampaikan sesuai dengan keahlian beliau-beliau akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan di antara beliau-beliau yang sudah ada di sini adalah Bang Hak dan yang lainnya. Tapi sebelumnya untuk memanfaatkan waktu mari kita istiqomahkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tata kerama orang membaca Al-Quran. Kita sudah sampai kepada faslun fasal fil amri bi ta'ahudil qur'ani perintah untuk menjaga Al-Qur'an wa tahdhir dan ancaman min ta'ribihi lin-nisani melupakannya ancaman bagi orang yang melupakan Al-Qur'an Sahabat anak Abi Musa al-Ash'ari telah ditetapkan, telah tetap riwayat dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata ta'ahadu hadzal Qur'an. Ta'ahadu maknanya bersungguh-sungguhlah seperti orang membuat satu perjanjian. Itu artinya bersungguh-sungguhlah kamu itu dengan Al-Qur'an. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi demi Allah maksudnya waladhi nafsu Muhammadin biyadihi bersumpah Nabi Muhammad demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya maksudnya demi Allah lahwa sungguh Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan gampang lepas minal ibili daripada onta fi uqliha di dalam ikatannya artinya kalau ingin onta itu di, bisa lepas maka ketahuilah yang namanya Al-Qur'an itu gampang lepas ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa terus menjaga dan menjaga bagi orang yang sudah pernah menghafalnya. Hadis ini diriatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga diriatkan dari An ibni Umar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau berkata inna matalu sahibil qur'ani kama talil ibli al muaqqalati Orang yang punya Al-Quran itu seperti onta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha. Kalau kalau pengikatan, kalau dia ikat dengan benar, maka dia telah memegangnya dengan benar. Maksudnya ahada dengan benar-benar dia alaiha kepada onta tersebut amsakaha maka ia akan bisa memegangnya. Wa in atlaqaha dahabat kalau dibiarkan onta itu akan hilang. Jadi gambarannya Orang yang mempunyai Al-Quran dan hafalannya itu seperti urusannya dengan onta. Kalau kalau pas hilang dia, tapi kalau ikat maka akan bersamamu. Rohul Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang harus diketahui sebelum kita lanjutkan bahwa hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Selagi ada orang yang sudah menghafalnya, jatuh bagi yang lainnya. Tidak wajib bagi kita menghafal Al-Quran selagi ada orang yang hafal Al-Quran, kecuali surat Al-Fatihah, Wajib bagi semuanya untuk menghafalnya. Jadi kalau surat Al-Fatihah fardu'ain untuk semuanya. Tetapi kalau yang namanya Al-Quran se seutuhnya itu fardu kifayah. Jika ada orang bisa menghafal Al-Quran, semuanya itu menggugurkan dosa bagi yang lainnya. Dan pahalanya besar. Dan sungguh orang yang menghafal Al-Quran pahalanya besar. Akan tapi kadang di sana ada satu riwayat-riwayat yang sering dimunculkan akhirnya dijadikan sandaran fatwa tentang orang yang lupa. Potong, silakan dokter ya. Insyaallah Nah, ini Al-Qur'an jadi begitu besarnya keutamaannya ia mendapatkan pahala yang besar di saat ia menghafal dan menggugurkan jat, apa, dosa dari orang yang yang lainnya. Namanya fardu kifayah. Dan bukan fardu ain. Artinya, selagi bukan fardu ain, kita pun selagi ada orang yang sudah menghafalnya, kita tidak wajib menghafalnya. Ini mukaddimah. Sebab nanti ada fatwa yang menakutkan sekali. Yang berbunyi bahwa, kalau orang pernah menghafal Al-Quran lalu lupa, dia dosa gede. Nah ini fatwa yang tersebar dan juga itu ada di dalam kitab-kitab fikih kita. Akan tapi para fukoha yang lainnya juga menelaah bagaimana hujah tentang hal tersebut. Baik kita lanjutkan. Yang jelas Al-Quran itu seperti itu wahai ahli Al-Quran. Kemarin sudah disebutkan akhlaknya ahli Al-Quran. Bagaimana dia membaca Al-Quran. Tidaknya yang memperbanyak terus baca Al-Quran. Dan sekarang Quran dijaga yang sudah hafal. Dia sangat mudah lepas. Dia sangat gampang terlepas. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Uridat alayya ujuru ummati Uridat alayya ujuru ummati telah disodorkan kepadaku pahala umatku. Jadi Nabi diberi oleh Allah tahu disodorkan kepada Nabi pahala-pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-qadhata. Hatta al-qadha. Qadha itu apa? Ada yang mengatakan serpian genteng yang ada di lantai masjid, maksudnya kotoran yang sangat ringan yang bisa disapu. Bukan kotoran berat. Ada yang mengatakan satu ranting atau ranting kecil yang ada di masjid itu diangkat. Itu pahalanya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijuha ar masjid yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki dari masjidnya. Maka kalau masuk masjid jangan segan-segan. Kalau melihat sesuatu yang tidak atau melihat kotoran sampah, ambil itu pahalanya besar. Kadang kita iseng, ah, kadang kita cuek dengan urusan masjid ya. Itu pahalanya besar sampai dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niati agar aku dilihat oleh Rasulullah. Niatkan ambil kotoran. Lihat masjid jangan biarkan. Apalagi ngotori masjid. Ngotori masjid Masya Allah ini. Termasuk dosa meludah di masjid adalah dosa, akan kafarahnya adalah dafnuha kalau dalam riwayat lain. Jadi jagalah masjid akan tetap bersih kalau ada kotoran diambil. Pahalanya akan dilihatkan kepada Rasulullah SAW. Wa uridat alaiya dhunubu ummati telah disadarkan kepadaku dosa-dosa umatku falam ara akan tapi tidak aku lihat sebuah dosa adzama yang lebih besar min suratin dari satu surat min al Quran dari Al-Qur'an atau ayatin atau satu ayat utiyaha yang ia diberi oleh Allah Rajulun seorang laki-laki diberi hafalan Al-Quran maksudnya. Seorang laki-laki diberi ayat Al-Quran atau surat Al-Quran. Maksudnya menghafal ayat Al-Quran. Surat Al-Quran. kemudian melupakannya. Jadi tidak ada aku lihat dosa yang sangat gede melebihi daripada dosanya orang yang pernah menghafal Al-Quran lalu melupakannya. Wah takut orang. Setelah baca hadis ini orang pada ngomong, mending saya tidak usah ngapalin Quran daripada aku hafal Quran lalu nanti di siksa. Terlanjutkan ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidhi. dan Imam Nawawi sendiri mengomentari wa tukul lima fihi. Hadis ini dibincangkan oleh ulama. Dalam riwayat lain, dalam tempat lain Imam Nawawi mengatakan hadisnya ta'if langsung. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ta'if. Artinya hadis ta'if tidak bisa dengan hadis ta'if menjadikan dosa gede, tidak mungkin. Dan ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang lupa itu bukan kemauannya sendiri. Orang lupa ya lupa, tidak bisa dibuat-buat. Sehingga Imam Romli di saat memberikan hasiah kepada kitabnya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Asnal Matalib, beliau mengatakan, Inkana mutahawinan, atau ala sabili tahawuni wa takasuli. maknahu. Jadi Imam Romli mengatakan bahasanya, ia dosa gede kalau orangnya itu orang yang teledor, ngentengin, Disuruh ngapalin enggak? Mamu. Padahal dia pernah hafal Al-Quran. Ayo dong ngapalin. Hah, males. Enggak deh. Itu namanya erot berpaling dari Al-Quran. Pantas kalau orang ini dianggap dosa. Karena orang sudah pernah menghafalnya. Dan bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Inna Allah tajawaza li ummati al-khata' wan nisan wa mastukruha alaihi. Allah telah membebaskan. Memaafkan atas umatku untukku ini demi Rasulullah. Allah telah memaafkan umatku kapan itu di saat lupa. Di saat dia salah tidak disengaja, Lupa, membunuh tidak sengaja dihukum akan tapi tidak dosa, namanya tidak sengaja. Sama, lupa termasuk sesuatu yang menjadikan Allah memaafkannya. Lupa ini hadisnya sahih. Tidak bisa hadis yang doif tadi bertentangan dengan menantang hadis sahih ini. Uh, nisyan yang lupa. Wamastukrihu alaih dan orang dipaksa. Jadi tiga hal yang Allah memaafkannya. Yang pertama sesuatu yang tidak disengaja. Yang kedua adalah karena orang lupa dan lalai. Bahkan sholat pun kalau kita meninggalkan sholat karena lupa tidak ada hukumannya. Anda tapi lupanya lupa karena sesuatu yang halal misalnya. Seorang bapak atau ibu laki khusyuk-khusyuknya membaca Al-Quran. Rupanya saking asyiknya itu sampai ini membaca al quran jam 11. Gak sadar kalau dia itu melewati waktu duhur. Tiba-tiba dapat empat juz, melihat jam, ya Allah setengah empat. Duhurnya hilang. Tidak dosa itu. Karena dia lo, lupa. Lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah jangan kau ambil kami dan dikabul itu dalam riwayat yang dikabul permohonan. Ya Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah jangan hukum kami karena kami lupa. Aw akhtana atau kami di saat salah tidak sengaja jangan. Dan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang lupa, tidak tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Jadi orang melupa Al-Quran, asalkan bukan sengaja berpaling, maka tidak mungkin, tidak bisa dikatakan dia melakukan dosa gede, harus dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertentangan dengan riwayat yang sahih. Bertentangan dengan Al-Quran, la yukalfullah nafsan illa usaha. Lupa namanya. Maka ini, hadis ini sering dipakai, makanya Imam An-Nawawi sangat adil. Tukul lima fihi. Hadis ini dibincangkan sama ini. Bukan diam saja beliau membawa hadis ini. Dan ternyata dalam kitab lain, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahasanya itu hadis adalah do'if. Ibnu Hajar al-Asqalani pendekar ilmu hadis yang juga akidahnya sama dengan kitab Beliau madhabnya juga Syafi'i. Beliau mengatakan bahasanya hadis ini adalah do'if. Nah ini. Jadi kalau jawabannya yang jelas bahasanya, jika ada orang pernah menghafal Al-Qur'an kok lupa asalkan lupanya bukan karena telendor. Lupanya bukan karena dia itu berpaling maka sesungguhnya dia tidak akan dikatakan dosa gede. Akan tapi dikatakan musibah, dia mendapatkan satu musibah. Jadi kok lupa Al-Quran itu musibah. Tapi belum tentu itu adalah dosa. Karena orang lupa. Lupa itu lupa. Ya lupa. Kemudian hadis berikutnya Al faad bin Ubadah. Kala anin Nabi SAW dan Nabi Muhammad SAW. Man qara al-Qur'ana thumma nasiyahu barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian dia melupakannya Man qara al-Qur'an barang siapa membaca Al-Qur'an thumma nasiyahu kemudian melupakannya, laki Allah azza wa jalla yaumal qiyamati, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti wa wa ajdam dia terkena kayak lepra terpotong-potong itu jemarinya, tangannya, itunya. Rawahu Abu Daud wa Darimi diriatkan oleh Imam Abu Daud dan Darimi. Lagi-lagi tentang hadis ini apa? Imam Nawawi sendiri mengatakan hadis ini juga lemah dan juga Imam Nawawi yang punya kitab ini. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Wabisanadihi maqal. Jadi tentang syaratnya diperbincangkan. Artinya, tidak bisa dengan hadis yang diperselisihkan seperti itu untuk digunakan menghukumi orang sebagai orang pelaku dosa besar. Ini, maka para kurra waktu membawa hadis ini biasanya untuk menakut-nakuti yang pernah menghafal agar semakin istiqomah. Maksudnya begitu. Akan tapi sisi lain telah menjadikan orang yang menghafal jadi takut menghafal. Padahal sesungguhnya tidak seperti ini bahwasanya ulama-ulama memang sebagian fatwa fatwa Ibnu Hajar al haytami mengatakan ini adalah dosa gede. Yang lain mengatakan saya akan tapi lihat dijelaskan oleh sebagian yang lainnya dosa gede jika tahawunan wa takasula kalau memang dia itu orang yang tengken dan karena orang itu adalah malas-malas dan tidak mau mengulang. Jadi inilah yang bisa kami hadirkan singkat saja karena kita akan ada cara yang lebih lebih penting lagi, penting lagi acara kebersamaan. Jadi kalau kita sering mendengar bahasanya, yang menghafal Al-Quran lalu lupa satu ayat adalah dosa gede, maka itu sebetulnya hukum itu bertentangan dengan apa? Yang didatangkan oleh para ulama juga bertentangan dengan hadis Nabi yang sangat jelas. Inna Allah tajawazali an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukriha alaihi. Inilah yang harus kami hadirkan supaya kita tidak membawa fatwa-fatwa menjadikan orang ketakutan. Sehingga lihat sampai gara-gara menghafal Al-Quran tidak mau belajar ilmu syariat yang lainnya. Jadi banyak ini. Kenapa? Saya takut lupa Al-Quran. Lupa Al-Quran dosa. Terus nggak ngerti hukum Allah tidak dosa. Sehingga ada orang menghafal Al-Quran tidak ngerti hukum Allah. Sehingga dia sibuk terus menghafal Al-Quran. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama yang lain. Kalau ada orang lupa Al-Quran karena sebuah kewajiban, tidak dosa. Kewajiban dia harus mencari nafkah dan sebagainya. Sampai kelihatan urusan Al-Qurannya, lupa. Tidak dosa. Karena mencari nafkah wajib, mati anak istrinya nanti lihat. Jadi ada fatwa yang tidak dijelentrehkan, akhirnya menjadi orang pada ketakutan. Sehingga ada orang yang hafal Al-Quran sudah. Sudah hafal Quran, Quran. Tak hukum fikir, tidak arti hukum dan najis. Senangnya jadi imam. Tak. Jadi imam kan tidak usah ilmunya macam-macam. Kiai Al-Quran, paling melanggar syariat, itu yang al ya yal'anuhu. Maka buka pikiran, ayo membaca fikih. Sehingga disebutkan, kalau orang lupa Al-Quran karena untuk kewajiban, Bukan tahunan itu tidak dosa. Karena mengejar yang wajib. Saya perlu wajib fardu Seorang wanita menghafal Quran. Harus jalan ilmu haid. Bagaimana? Tidak ngerti ilmu haidnya. Baca Al-Quran dosa terus bisa. Tidak ngerti ilmu hukum yang lainnya. Lihat. Al-Quran termasuk para ulama yang mengatakan bahasanya. Kalau seandainya. Kurtubi, Imam Kurtubi. Kalau seandainya hadis ini soheh. Kalau seandainya hadis soheh ini. Maknanya orang yang melupakan Al-Quran itu adalah orang yang meninggalkan mengamalkan Al-Quran itu punya Al-Quran tapi nasiyahu. Seperti nas, nas, nasullah. Nasiyah. Pak, Pak Pak, Nasullah. Pak, nasiyahum. pak nasu nasullah fanasiyahum. Jadi ada orang melupakan Allah di dunia, maka di akhirat Allah meninggalkannya, tidak diberi rahmat. Jadi bukan Allah lupa, Allah tidak akan lupa, Allah meninggalkan. Jadi yang dimaksud bahwasannya seandainya hadis sahih tapi hadis tidak sahih, seandainya hadis ini sahih bahwa barang siapa yang melupakan Al-Qur'an arti apa? Meninggalkan mengamalkan Al-Qur'an. Nah ini dosanya malah lipat ganda karena orang ngerti Al-Qur'an, ternyata dia malah meninggalkan Al-Qur'an. Yudha'aflah al-'adabu. Orang yang paling dekat dengan ahli ilmu, anaknya kiai dosanya dua kali lipat. Nih, bapaknya pinter kok anaknya nggak bener. Nah itu. Kiai dosanya dua kali lipat. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh istri-istri Nabi waktu itu. Dua kali idha'aflah al-azabu. Dua kali lipat. Karena apa? Paling dekatnya dengan sahibu syariah. Paling dekatnya dengan ustaz. Lah kok ternyata dia melanggar dilipat gandakan dosanya. Termasuk apa? Ini orang mengerti ilmu Al-Quran. Orang mengerti Al-Quran. Hafal Quran. Ternyata dia tidak mengamalkan Al-Quran. Maka itulah dosa gede. Tapi kalau urusan lupa itu bukan kemampuan kita. Lupa tidak bisa dibuat-buat. Orang di saat ingin melupakan. Ternyata saat itu justru malah mengi mengingat. <laughs> Itu. Nggak bisa lupa tuh nggak bisa dibuat-buat. Maka Tolong ini agar diredakan sebagian fatwa yang mengatakan bahwa kabirah, dosa gede. Sehingga benar-benar Ustadz Al-Quran paling susah diajak belajar ilmu syariat. Mohon maaf ini. ini. Saya cinta kepada Ustadz Al-Quran nih. Saya penghafal, penghafal Quran saya sangat cinta itu. Apalagi yang muda-muda di bawah 20 ku hafal Quran. Itu tinggal nyetak fikihnya. Cuman susah. Alasannya takut saya lupa Al-Quran. Gara-gara ini loh. Kalau anda belajar fikih, kok ada yang lupa? Fikih adalah kewajiban juga insya Allah tidak dosa dan itu juga difatwakan oleh kebanyakan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan menjadikan ahli Quran dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita ahli Quran. Kita diberi oleh Allah kemudian mengamalkan Al-Quran yang sudah hafal dijaga oleh Allah. Tolong dibuka hati dan dibuat pikiran agar mendalam urusan syariat jadi penghafal Al-Quran yang sangat mengerti ilmu syariat. Termasuk program kita Ibu barangkali bisa didengar oleh semuanya. Para pendengar dan orang meresa, di belakang itu ada program anak kecil tahfidzul Quran. Ada berapa 140 atau 50 anak kecil penghafal Quran. Ini spesial, khusus tinggal di sana dan itu kader-kader kita ke depan. Kita beri kesempatan mereka menghafal Al-Quran 30 juz sampai umur 15, paling lambat. Sekarang Anda sudah 10, 11, 12 ada, itu ada. Jadi sampai umur 15. Setelah umur 15, tidak ada lagi menghafal Al-Quran. Tapi belajar syariat. Kita tidak mencetak orang penghafal Quran tok saja. Akan tapi mereka harus melanjutkan syariat. Karena sekarang ada yang kelas 3 sudah 9, 9 juz, kelas 3 ibtidai kelas 3 SD, ada yang baru satu tahun sudah 8 juz, 7 juz, itu mereka insyaallah alamat yang bakal kita bisa beri untuk untuk untuk ilmu syariatnya nanti. Jadi setelah umur 15, mereka akan kita beri ilmu-ilmu yang lainnya dan Qurannya tetap dijaga. Jangan sampai hanya Al-Quran, Al-Quran saja sayang. Sudah punya Al-Quran tidak dikembangkan lagi. Sudah punya Al-Quran, sudah punya hafalan. Eh, kunci yang paling besar adalah Al-Quran. Dan asal tahu saja bahwasanya kita tidak diperintahkan menghafal Al-Quran. Tapi kita disuruh merenungi Al-Quran. Kita tidak diperintahkan menghafal Al-Quran. Tapi kita disuruh untuk merenungi Al-Quran. Kata, Syekh Syekh Syarui, Umir Nabi Dadaburil Qur'ani wa qad bihibdihi. Kita itu diperintahkan untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran sudah Allah. Jangan khawatir. Walakinnana akan tapi kita semua insyaallah lebih sibuk bihifdihi menghafal. Sibuk ngapalin tok. Wa nata deburohu enggak mau merenungi Al-Qur'an. Jadi hanya Qur'an tok. Kata Imam Syekh Mutali Syarawi. Ya, ini kebanyakan maka kita ingin buka hei penghafal Qur'an yang dengar. Kesempatan nih. Umurmu berapa? 25. 25. Masih muda. Bisa 4 tahun beri kesempatan untuk menjadi seorang fakih, seorang yang ngerti ilmu hadis, seorang ini buka yang penting. Jangan sampai nah ini gara-gara ketakutan yang berlebihan ini oleh fatwa-fatwa seperti itu akhirnya benar-benar susah untuk dididik menjadi orang yang alim fakih. Kita punya guru banyak menghafal Al-Qur'an di bawah 10. Makanya guru-guru waktu di zaman tuh kalau kita tanya ceritanya pelafal Al-Qur'an dari 11 tahun. Ada yang 8 tahun, Masya Allah. 12 tahun. Termasuk teman-teman sekelas itu pada hafal Quran. Kita sendiri, Orang oh, nana teman-teman yang hafal Quran di masa-masa kecil, subhanallah. Mereka dicetak untuk menjadi ulama dari kecil. Jadi mereka disuruh menghafal Al-Quran untuk dicetak menjadi orang yang yang alim. Bukan menghafal Al-Quran, setelah hafal Quran jadi ustadz Al-Quran keliling. Tahbid semaan sana, semaan sini. Nah, ini akhirnya tidak tambah ilmunya. Karena sudah diundang sana sini. Makanya santri, eh santri. Belum apa-apa kalau sudah banyak diundang, tidak pinter-pinter nanti. Santri belum apa-apa diundang sana, diundang sini. Sama nasyid, munsyid. Orang yang suaranya bagus. Itu susah pinternya nanti. Suruh saya sana, undang sana, suruhnya nyanyi apa? Nasyid, seperti kan ya. Jadi sekarang waktunya belajar, belajar dulu jangan. Undangan-undangannya nanti, pengajian-pengajian nih. Santri mulai keliling, enggak bahaya itu. Kalau nanti sudah punya ilmu baru sama menghafal Quran, setelah hafal Quran, selanjutnya lanjutkan ilmunya, mondok lagi. Sudah yang baru 30 juz. Sudah begitu kadang 30 juz masih setengah-setengah. Alah, Mana fikihnya? Gak ngerti. Mana hukum-hukum ternyata Ya paham. Maka kita ingin pacu saat ini. Hei orang penghafal Al-Quran. Anda telah diberi oleh Allah sesuatu yang besar. Amat besar Al-Quran diberikan kepada anda oleh Allah. Maka jaga Al-Quran. Di samping itu ayo kita tingkatkan kepada pemahaman-pemahaman yang yang benar. Yaitu dengan belajar fikihnya. Mempelajari ilmu hadis. Dan ilmu-ilmu yang lainnya Sebab semuanya ilmu yang bakal anda baca ternyata sumbernya adalah dari Al-Quran ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang faat. Kita langsung saja kepada acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.